بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله melanjutkan beberapa dalil keterangan bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah dan ia merupakan ayat yang ada huruf dan kalimatnya. Poin pertama yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa pernyataan orang-orang kafir yang menyatakan Al-Quran itu syair menunjukkan bahwa tidak mungkin pernyataan tersebut diarahkan kepada sesuatu yang disifati kecuali ada padanya huruf dan apa kalimat. Kemudian yang kedua bahwasanya Allah Azza wa Jal menantang kepada makhluknya. Kulla in istama'at al-ins wal jins ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an seandainya seluruh jin dan manusia itu berkumpul untuk apa mendatangkan Al-Qur'an semisal Al-Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira meskipun satu dengan yang lainnya semuanya mereka itu saling bahu membahu tolong menolong bantu membantu tidak akan bisa apa, mendatangkan seperti yang ada pada Al-Quran di dalamnya mengandung bahwa tidaklah masuk akal ketika Allah menantang kepada mereka sesuatu yang tidak difahami. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian yang ketiga, Allah akhbara bi anal qur'ana yutla alaihim. Yang ketiga, Allah memberitakan bahwa Al-Qur'an itu di dalamnya ada ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka yaitu kepada manusia maupun kepada jin Al-Quran di dalamnya mengandung ayat yang dibacakan wa idha tutla alihim ayatuna bayinatin jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang cukup jelas jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang cukup jelas. Qala la yarjuna liqa'ana berkata pihak yang mereka tidak berharap berjumpa dengan kami itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang ajaran Islam yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. <clears throat> mereka berkata, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badil kata mereka datangkan Al-Quran yang selain ini, jangan ini, tapi selainnya, atau ganti. Selainnya atau ganti. Qala wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Tidak mungkin yang namanya ketika Allah menyifati wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ketika dibacakan kepada mereka faham nggak mereka faham kan demikian buktinya apa berkata orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah i'ti bi qur'anin khairi hadza datangkan selain ini jangan yang ini oh badil atau ganti maka pada ayat ini mengandung bahwa tidaklah dibacakan kepada mereka kecuali apa-apa yang disitu mengandung apa huruf dan kalimat huruf dan kalimat buktinya mereka memahaminya saja nah bukan kalam Allah bukan apa bukan kalam Allah dan tidak ada huruf tidak ada kalimatnya fa barakallahu fikum seperti yang <clears throat> berulang-ulang kita sampaikan bahwa memahami sifat Allah di sana ada kaidah penting ada kaidah penting bahwa apa sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluknya kan demikian Allah itu khalik kita makhluk Allah itu pencipta kita makhluk tidak mungkin disamakan Kadang orang mengatakan kalau kalamullah itu ada huruf, ada kalimat, berarti sama saja dengan ucapan manusia, kan demikian. Melazimkan misalnya berongga, Allah punya rongga yang dengannya akan bersuara, punya pita suara dan seterusnya. Wal billah, wal billah. Siapa yang melazimkan seperti itu? Siapa yang melazimkan seperti itu? Nah. Jadi barakallahu fikum, Allah berbicara dan diantaranya ialah apa? Al-Quran. Karena di dalamnya ada huruf dan kalimat. Baik. ثم وعدد سور Al-Quran Lalu disebutkan tentang jumlah surat yang ada pada Al-Quran yang dikatakan 114 surat. Kemudian minha tisan wa ishrin iftatahat bi hurufil muqatta'ah <clears throat> di antaranya ada 29 surat yang ada pada Al-Quran dimulai dengan huruf yang dikatakan potongan-potongan huruf Para <clears throat> fikum. Kita seandainya membaca <clears throat> lalu membuka ayat alif lam mim begitu. Orang kan akan bertanya apa maknanya? para fikum. Apa maknanya? <clears throat> Ada yang berusaha untuk menarik-narik tentang makna tersebut. Ada yang berusaha untuk menarik-narik makna tersebut dikatakan bahwa alif lam itu <clears throat> menunjukkan kepada lafzul jalalah adapun mim itu Muhammad barakallahu fikum adapun maknanya ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini itu ada maknanya kan demikian tidak mungkin Allah berbicara tanpa makna hanya di situ kita tidak mengetahuinya tapi menunjukkan bahwa itu huruf kan demikian itu huruf dan itu kalamullah. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuatu yang tanpa makna. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Disifati. Mengucapkan satu ucapan. Mengucapkan satu kalimat yang tanpa ada makna. Kan demikian. Baik. <clears throat> Qala awsaful Qur'an wasafallahu al-Qur'an al-Karima bi awsafin 'azimah katsirah bi awsafin 'azimatin katsiratin dzakaraha dzakara al لalu minha ma yani lalu kemudian <clears throat> berpindah kepada topik yang sesungguhnya masih pada pembahasan Al-Quran. Yaitu Allah Azza wa Jal menyifati Al-Quran dengan sifat yang cukup banyak agung dengan sifat-sifat yang agung dan luar biasa sebagaimana yang disebutkan muallif dalam ayat-ayat yang beliau sebutkan Yang pertama Kitabullah Al-Mubin Pertama bahwasanya ayatun bayyinah. Kitab Allah al-mubin, kitab Allah yang sangat jelas, al-mufassah amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin. Al-Quran itu ayatnya jelas terang. Maka dikatakan fasih. Orang diistilahkan dia itu bicaranya fasih. Apa maknanya? Kalau ada orang dikatakan si fulan bicaranya fasih, apa maknanya? Hah? Jelas atau bagus? Misalnya mendayu-dayu bagus, walaupun nggak nggak jelas apa yang diomongkan, tapi bagus ya kan gitu. Tidak, fasih itu dikatakan apa? Jelas. Dikatakan jelas. Nah, yang mengandung kandungan kejelasannya ialah tentang hukum, tentang akhbar, tentang hukum, tentang akhbar. Bahkan salah satu hal yang menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum disuruh membawa ayat menceritakan tentang kejadian umat sebelumnya yang beliau alaihi salatu wassalam tidak apa menyaksikan kejadian, bercerita. Nah, dan tidak ada yang mampu untuk mengingkari kejadian itu. Karena apa? Kejadian yang nyata. Para kalafikum. Seandainya manusia disuruh menulis sejarah bahkan mungkin dia sebagai apa pelaku sejarah Ya, mohon maaf, itu saja kadang-kadang dibumbui muatan-muatan apa? Muatan-muatan emosinya kan begitu, emosional dia. Ya tidak. Misal latar belakang dia apa? Misalnya, eh mohon maaf, dia tokoh politik. Nyusup nggak di situ? Mungkin saja. Tokoh pergerakan misalnya. Jarang yang kemudian dengan apa? Beraninya dia menyatakan sesungguhnya demikian demikian. Mesti ada muatan-muatan. Mesti ada muat-muatan. Fa'unabbih. Salah satu perkaranya adalah eh, mungkin beberapa bulan yang lalu atau kurun terakhir kita sekarang disibukkan dengan istilah maraknya dan bangkitnya kembali partai komunis kan demikian partai komunis karena di Soviet itu kan tidak ada PKI ya. Ada nggak di Soviet PKI? Di Cina ada PKI tidak? nggak ada PKI, yang ada di Indonesia saja. <laughs> Iya kan? Tapi paham komunis ya di sana ada. Kalau istilah PKI kan kadang-kadang kita kelewatan. Ya nggak ada. PKI itu kan Partai Komunis Indonesia kan begitu. Ya? <laughs> Tapi di Soviet memang ada komunis kan begitu ya. Cuma kan bukan PKI namanya. <laughs> Baik. Barakallahu fikum. Eh, <clears throat> tentunya masing-masing ketika memaparkan sejarah didorong oleh muatan-muatan. Kadang penerbitnya lembaga tertentu, instansi tertentu, atau tokoh tertentu tidak luput daripada tadi emosional kadang-kadang juga kepentingan. Nah, yang di zaman dahulu itu buku-buku tentang PKI di tubuh TNI sendiri, tubuh TNI yang mereka tahu persis bahaya laten dengan judul bahaya laten tentang komunis di Indonesia itu sekarang judulnya sudah berubah disunat, dikunting, dikebiri Ya, komunis di Indonesia. Ya, begitu. Kan sudah berkurang ya. Itu di tubuh tentara yang tentunya mereka lebih paham, lebih tahu. Ya. Mohon maaf saja. Kita kalau eh, ketemu dengan apakah seorang tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan ketika berbicara masalah komunis, kan ada istilah fonis memfonis siapa tokoh sejati. Kata mereka tokoh sejati PKI itu ya Pak Harto kan begitu ya. Tidak sedikit yang mengomentari seperti itu. Nah, apa iya kan demikian. Barakallahu fikum. Mungkin sekaligus mengingatkan di sini, ikhwan untuk tidak lesu, putus asa Nah, barakallahu fikum dalam hal ikut serta andil program yang eh, kemarin sempat dimusyawarahkan oleh asatidah tentang tebar media dalam hal ini majalah tentang masalah bahaya komunis PKI di negeri kita mengancam. Nah, Ya tentunya Semarang besar ya. Semarang bukan besar, membutuhkan kesungguhan. Nah, yang walhamdulillah dari program tebar majalah tadi mendapatkan hasil yang positif, yang sebelumnya tidak kenal dengan tokoh pemerintah, tidak kenal dengan orang-orang yang simpati, tidak kenal dengan orang-orang yang masya Allah ingin berjuang, bukan dari sisi mereka sebagai dai, tapi ingin bersama adu sunnah, masya Allah tidak diduga. Tidak disangka. Atau paling tidak kita juga harus tahu bahwa memang komunis itu ada dan mengancam. <coughs> Baik. Ya, kelas kita mungkin pengetahuan itu hanya dulu di masa-masa dahulu dari sumber apa? Film kan G30 SPKI kan begitu saja. Sebatas itu saja. Nah. Fa Kembali bawa Al-Qur'an Karim ketika membawa berita Rasul SAW menceritakan tentang kejadian al-umam as-sabiqah, umat terdahulu itu luar biasa kejadiannya, tidak ada dipolitisir kepentingan-kepentingan yang ada pada pribadi beliau waliyadzubillah itu muncul tidak ada sama sekali. Itulah yang menunjukkan tentang mukjizat. Maka di dalamnya mengandung kepada apa? Ahkam wa akhbar. Innahu hablullah al-matin. Dan Al-Quran Allah sifati dengan tali Allah yang sangat kuat, sangat kokoh, kuat sekali, kokoh. العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرماته disifati dengan habdullah al-matin tali Allah yang kuat tali Allah yang kuat na'am barakallahu fikum yaitu janji Allah. Ikatan Allah yang sangat kuat yang dengan itu Allah jadikan sebagai sebab orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula seorang beruntung menjadi golongan orang-orang yang beruntung karena sebab karomah tuh karena sebab apa? karamah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang yang pegangannya Al-Quran. Kata Nabi SAW, Inna Allah yada'u bihadal kitab biakwaman. Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjatuhkan, menghinakan, merendahkan. Jadikan manusia itu rendah. Bihadal kitab dengan Al-Quran ini akuaman Sebagian kaum dijatuhkan, direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Inna Allah atau lafadznya yarfa'u biyadil kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Mengangkat sebagian kaum dengan kitab Al-Qur'an dan direndahkan pula sebagian yang lain dengan Al-Qur'an. Sebagian kaum dijunjung, diangkat oleh Allah Azza wa Dan <clears throat> kenyataan bahwa ahlul ilmi itu tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengibaratkan tentang masalu alim alal abid kama talil qamar kasail kawakib. Permisalan orang alim ketimbang ahli ibadah itu seperti rembulan ketimbang gugusan bintang yang lain. Di antaranya bukan hanya kekuatan cahayanya, kekuatan cahaya itu dikatakan ilmu. Ilmunya berkembang. Dari mulai bulan sabit penuh penuh penuh sampai dikatakan bulan purnama. Bulan purnama itu tanggal berapa? Malam keberapa berapa? 15. Sakit. Hah? Ada yang menantang atau ada yang menyangka? Bulan purnama itu malam keberapa? Hah? Sering kan bulan purnama, dengarkan bulan purnama. Malam keberapa? Hah? 15, sakit. 14 ya, akhi. <laughs> nah. <clears throat> Baik. Itu kan dalam kondisi apa? Sinarnya dikatakan apa? Sempurna yang menunjukkan ilmu sempurna kan begitu. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan permisalan seorang berilmu, seorang yang berilmu kekuatan ilmunya itu tidak akan berpengaruh, bermanfaat kecuali ada apa? Penghiasnya. Ya ibarat orang, ibarat orang itu badan juga kuat, bagus, tampan dan seterusnya, itu kan tidak akan bagus kalau tanpa baju. Iya. Tanpa baju, orang jadi kayak apa tanpa baju kan demikian. Maka dikatakan akhlak, kepribadian, budi pekerti yang menghiasi ilmu seorang itulah yang akan memberi sebab-sebab manfaatnya ilmu. Sebagai misal, orang kadang ilmunya masya Allah mau berdakwah orang sudah lari duluan. Kalau si fulan ini, mohon maaf, afwan afwan saja, saya mendingan pulang. Ada nggak orang seperti itu? Disikapi seperti itu? Ada banyak. Siapa yang mau bicara ini? Si fulan afwan saja. Walaupun ilmunya banyak, afwan saja. Saya tak minggir. Kan demikian. Afwan saja, mohon maaf saja. Saya nggak akan mau. Banyak pula orang yang kadang-kadang berdiri di mimbar. Kalau yang khutbah ini kami panas ternyata apa terasa dalam dada itu. Nggak pernah mendapatkan kedinginan siraman. Isinya demikian, demikian. nggak pernah dingin. Ada tidak banyak. Nah, kenapa sebabnya? Tidak dihiasi dengan kepribadian-kepribadian yang mulia. Nah, ya ibaratnya seperti tadi. Seorang Masya Allah, Allah anugerahkan Barakallahu fikum badan yang sehat, tampan dan sebagainya, tapi dia apa? Tidak berpakaian. Demikian pula komar, komar dikatakan rembulan itu di atas tidak menyentuh bumi. Demikian pula para ulama, para fikum. Kehidupannya luar biasa. Tidak bermana, tidak bermasyarakat, tidak bermana kemudian tidak membaur. Tetapi mereka tidak menyentuh perkara-perkara yang di situ terkadang membuat apa? Haraj. Tidak nyaman dan tidak enaknya orang-orang yang di bawahnya, para murid. Nah, yaitu betul-betul mereka sangat jauh Allah tinggikan dari kepribadian-kepribadiannya yang mulia dan tidak kepada kepribadian-kepribadian yang rendah. Baik. <clears throat> Sehingga Al-Qur'anul Karim yang dikatakan habwal matin itulah yang membawa seorang untuk sampai kepada Allah dan juga berhasilnya seorang na'am beruntungnya seorang dengan apa? dengan karamah kemuliaan yang Allah berikan. Siapa yang memuliakan kita ini? Tentunya Allah. Loh seandainya orang itu berusaha dengan uangnya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya untuk minta-minta kepada semua pihak supaya dimuliakan. Kalau Allah menghendaki dijatuhkan, siapa yang mampu mengangkat orang ini? Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Seorang walaupun di mata manusia dijatuhkan dengan berusaha berbagai macam upaya, tapi kalau Allah menghendaki orang ini untuk dimuliakan, dia pun akan dimuliakan. Dia juga akan menjadi orang yang mulia. Tabarakallahu fiikum. Kemuliaan itu bukan dengan cara seorang diistilahkan menjilat. Naam. Dengan menjual harga diri, menjual agama, menjual manhaj kita, keyakinan kita, prinsip kita. Dan ini cukup banyak. Berapa banyak pihak-pihak yang dengan itu menawar-nawarkan agar dihormati dia. Walaupun dengan apa? Harus dia jual keyakinan-keyakinan yang selama ini. Demikian pula prinsip-prinsip yang dia pegang selama ini dia jual. Hanya untuk mencari apa? Kerelaan kepada semua pihak. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan erdaun nas ghayatun la tudrak kata Imam Syafi'i rahimahullah ingin mencari keridhaan kepada semua pihak artinya semua pihak manusia itu mesti ridho dengan apa yang kita bawa tak tatkala kita berpegang kepada Al-Qur'an itu angan-angan yang tidak pernah tercapai karena Al-Qur'an yang ada pada Al-Quran kandungannya seandainya kita memahami itu rata-rata bertentangan dengan kemauan manusia. Kandungan Al-Quran dan hadis itu rata-rata bertentangan dengan kemauan manusia. Nah kalau kita betul-betul memahami pelajaran Al-Quran dan Sunnah dengan paham salafun soleh, bimbingan para ulama, para kalafikum rata-rata tanpa harus menyinggung, tanpa harus menyalah-nyalahkan, tanpa harus mengecam, dengan sendirinya orang kadang-kadang, loh kok apa yang diajarkan resikonya kita harus meninggalkan. Ini salah, itu salah. Tanpa kita menyalahkan. Kan demikian. Para ulama ketika menjelaskan ilmiah. Maka, ikhwan barakallahu hati-hati. Kita hidup dalam bermasyarakat. Baik itu ikhwan. Yang belum menikah misalnya. Atau yang sudah menikah. Aba wal ummahat Barakallahu fikum. Hati-hati. Ada poin-poin yang cukup penting. Satu satu kejadian yang kita lakukan itu seringkali mewakili semua pihak. Oh si fulan tuh, oh si Fulanah. kan demikian judulnya. Maka hati-hati. Walaupun konflik intern misalnya ya namanya perkelahian dalam rumah tangga biasa saja. Sering terjadi karena untuk menggabungkan, mensinkronkan, mencocokkan dua sifat yang berbeda ini kan cukup lama membutuhkan kepada apa para eh, kalafikum pemahaman yang cukup lama saling mengenal begitu hati-hati kalau berkelahi hmm, ketebak-ketebuk sampai kadang-kadang tetangga dengar omongannya yang diomongkan oh itu loh mbaknya yang sudah pakai Anu yang percaya dari itu loh kan misalnya gitu. Itu loh masnya yang jenggotan itu tadi malam kelahi oh, sama keluarganya, ribut. Catat sama tetangga. Ini lihat bagaimana komunitas salaf itu kalau berkelahi itu begitu katanya. Hati-hati. Atau kakak dengan adik. Kakak dengan adik. Para fikum. Atau kadang kita dengan tetangga. Maka Bukan bermakna kemudian kita disuruh ngalah terus. Hati-hati jatuh dalam perkara yang sifatnya konflik clash dengan masyarakat. Hati-hati. Jaga dengan baik-baik. Ya, ibaratnya ya. Kita itu mau diludahi, mau dikata-kata, ya diterimalah begitu. Nah, selama dalam hal itu ada kemaslahatan. Barakallahu fikum ada kemaslahatan yang rajih, yang lebih baik. Jangan sebaliknya kita yang meludahi, kita yang nampar, kita yang nempeleng, kita yang ngata-ngatai. Dan berapa banyak dari kita yang berbuat demikian. Fa ayo ikhwan barakallahu fikum Yang berikutnya dikatakan innahu suwarun muhkamatun ay mufassalu suwar kullu suratin munfaridah anil ukhra dalam Al-Qur'an itu disifati dengan surat-surat yang muhkamat muhkamat di antaranya bahwa surat Al-Quran itu persurat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Ada rinciannya, mufassal, dirinci. Satu dengan yang lainnya Para kawafikum berdiri sendiri. Masuk kepada surat berikutnya, masuk kepada surat berikutnya. <clears throat> Demikian pula wal muhkamat yang dikatakan al muqtinat, al mahfubat min al khalal wa tanaqud termasuk muhkamat ialah yang mungkin yang terjaga dari kesalahan dan juga perseberangan. artinya bertolak belakang. Ayat yang dikatakan muhkamat, ayat yang di situ bersih dari perihal kekurangan, kesalahan dan juga terhindar dari bertolak belakang adanya tanakut. Tidak ada yang namanya ayat tanakut. Sekilas saja kadang-kadang kita membaca ayat kok seolah-olah ini ada bentuk apa? tanakutnya bertentangan. Semua ayat itu ada disinkronkan, namanya muhkamat. Ada ayat mutasyabih dikembalikan kepada yang apa? Muhkamat. Innahu ayatun bayinat. Innahu ayatun bayinatun ay alamatun zahiratun ala tuhidillah. Ayat yang cukup jelas di dalamnya ada tanda-tanda lambang tentang hal yang nampak seperti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala wa kamalu sifatih. Kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa husnu tashri'atih. Demikian pula bagusnya, indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat bayinat, ayat yang jelas yang terang. Sangat jelas dan terangnya di antaranya ialah ayat berulang-ulang dari mulai awal surat sampai akhir itu mengandung apa? Tauhidullah. Mengandung keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, seandainya seorang muslim dia betul-betul mampu membaca Al-Qur'an, dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai ditutup pada An-Nas. Dia fahami dengan sebaik-baiknya. <clears throat> Dia mempelajari dengan sebaik-baiknya. Maka tidak mungkin yang namanya seorang faham dengan Al-Quran itu mensekutukan Allah. Atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada tauhid. Semua itu bermuara kepada tauhid. Walaupun ada hukum. Walaupun ada penjelasan kisah-kisah semua ujungnya kepada apa? Tauhidullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat bertolak belakang kalau sampai orang kadang-kadang berapa kali satu hari menghatamkan Quran, tiga kali menghatamkan misalnya begitu. Tapi ya afwan saja misalnya kesyirikan juga berjalan membahayakan. Nah, nanti ujung-ujungnya judulnya iya kalian itu ngaji aja nggak pernah baca Quran aja nggak pernah gampang ngafirkan orang kan gitu ya kalimat-kalimat makanya juga hati-hati hati-hati barakallahu fikum dalam mengajar dalam hal pertemanan dalam hal menyampaikan suatu itu keluar ujaran-ujaran penyampaian-penyampaian itu yang keluar celaan dan ujaran. Ya, sebagai contoh, ya. ketika Naam barakallahu fikum e, di negara kita itu marak dengan kunjungan ke makam-makam wali pas kok kita itu dalam pembahasan mungkin mengingat tentang pembahasan waliullah waliu syaitan waliur rahman waliu syaitan kan begitu ya wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali setan misalnya begitu. Nih contohnya di antara wali-wali setan itu wali songo misalnya begitu. Ya afwan saja kan begitu. Ya. Bisa saja antum disembelih itu kan begitu. Ya. Nah, jangan keluar ujaran-ujaran. Toko-toko kepada tokoh toko agama, kepada organisasi-organisasi, hmm, atau kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Walaupun memang tidak benar, walaupun kadang salah, tapi jangan suka apa? keluar ujaran. Gampang ngata-ngatai, gampang mencela. Wah, para ulama ketika menyangga, membantah sesuatu yang menyimpang, subhanallah. Didatangkan hujah-hujah. Adapun yang kami laksanakan, yang kami yakini demikian. kalau Allah, kalau Rasul, kalau ulama demikian. Jadi orang kadang-kadang untuk misalnya mau menghentikan, mau ngusir, mau mukul kita. Ya orang kadang-kadang yang punya hati baik, kok orang mau mukul dia? Ada apa? Wong yang diajarkan Al-Quran. Ngomong jelek juga nggak pernah, ngata-ngatai orang juga nggak pernah. Nuding-nuding juga nggak pernah, kan begitu. Memfonis juga nggak pernah. Maka walaupun di sana kita sering melewati kaidah-kaidah umum seperti tadi, man kafara kata Ali bin Abi Thalib, Man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulla. Siapa yang kafir dengan satu huruf, maka dengan itu dia kafir keseluruhannya, berarti banyak di dunia ini orang kafir kan begitu. Nyatanya dengan itu disimpulkan berarti banyak kafir. Terus si fulan itu bagaimana? Ya kafir dia itu, enggak usah disolati. Nah ini, hati-hati. Ta'yin, menta'yin, menunjuk, memfonis kepada si A, si B dikatakan kafir berhati-hati. Fabarakallahu fikum eh, itu perkara yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan eh, hikmah sehingga kadang-kadang kita dihadapkan dalam satu kondisi kita ini sudah pada garis hikmah atau kita ini penakut kan begitu ya kita ini sudah hikmah dalam berdakwah atau kita penakut yang kadang seorang dijatuhkan dalam perkara-perkara yang dengan penakutnya kita akhirnya kita diperalat atau kadang kita dikatakan hikmah atau terlalu berani keberaniannya kelewat batas pokoknya maju jangan takut orang itu kalau dakwah yang memang pernah diusir pernah dipukul telah diusir orang-orang sebelum kita ya, siapa kita seandainya diusir sebabnya misalnya kita memang kurang ajar ya pantas diusir kan begitu ya jangan bela-bela diri afwan saja kan demikian nah Pak Barakallahu Fikum Masyarakat dakwah tauhid merupakan dakwah yang dijalani oleh para anbiya dan para ulama rabbani tapi musuhnya cukup banyak semua tertuju kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid karena itu eh, sedikitnya jumlah seorang tidak boleh kecil hati tetapi juga jangan kemudian dalam posisi barakalafikum ya tidak efrod wala tidak melampaui batas dan juga jangan penakut. Dan menimbang perkara itu ada hikmah dan tidak sering-sering seorang mungkin menelpon, bermusyawarah, menanyakan kepada ahlinya Jangan seolah-olah dengan kemampuan pribadinya itu sudah bisa. Barakallahu fikum. Kemampuan manusia terbatas. mudah-mudahan aktivitas dakwah dimanapun tempat berada eh, Allah memberikan kerewaan dan diberkahi serta dimuliakan orang-orang yang menjalannya demikian ada kurangnya mohon maaf barakallahu fikum subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh